بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا أشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك يا ربنا علما نافعا وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari adik-adik Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga ini mukaddimah pertemuan dan perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya setiap kita membuat acara dan perkumpulan kita niatkan dengan permohonan, niat sambil memohon benar-benar kita itu berkumpul begini karena kita ingin kumpul kembali nanti di surga bersama Rasulullah. Dan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita mendapatkan ilmu. Bukan sekedar kita kumpul akan tapi kita harus niat tulus, benar-benar rindu kita untuk dikumpulkan kembali nanti di tengah kita, tengah-tengah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baik sebelum acara pengajian ada Mari kita biasakan untuk kita berzikir Ada di tangan ibu-ibu ada nama Al-Wiridul Fatih Wirid itu banyak apa saja boleh dibaca Boleh Uratibul Haddad Boleh Uratibul Atos Hizbul Bahar Macam-macam wirid-wirid Dan wiridnya para ulama-ulama itu semua adalah diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun dikirnya Rasulullah amat banyak dan teramat banyak teramat banyak susah tidak akan mampu kita untuk bisa mengamalkan semuanya akan tapi paling tidak kita ngambil sekelumit agar digolongkan kita itu sebagai orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikir setelah sholat jangan lupa. Dikir di luar sholat. Ini adalah dikir di luar sholat. Kalau dikir setelah sholat umum, istighfar, tasbih, alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar dan seterusnya. Lalu berdoa. Ini zikir di luar sholat. Dan mungkin kita sarai sedikit. Dan jadikan itu kebacaan setiap hari. Kalau kita baca cuma 7 menit. Dan itu insya Allah sudah hafal semuanya. Dan kita bisa baca setiap malam habis tahajudan. Atau setiap hari habis maghrib. Intinya kita harus punya wirid. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak punya wirid. Wirid itu penjaga. Wirid itu adalah satu kekuatan. Jadi kalau orang punya wirid ada kekuatan keimanan, kekuatan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca kapan saja. Hendak bepergian sepanjang perjalanan paling tidak sekali membaca itu. Semoga Allah memberikan keselamatan. 7 menit, 10 menit paling lama. Yang pertama itu adalah kita baca Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya kita tidak lupa dengan Rasulullah, sahabat dan keluarganya. Itu baca Al-Fatihah setelah itu. Kemudian setelah itu kita baca Fatihah kepada para kekasih-kekasih Allah dari para wali-wali Allah. Kemudian dari para guru-guru mulia kita yang telah meninggal dunia. Orang tua yang telah meninggal dunia itu Fatihah yang bagian kedua. Jangan sampai kita lupa maksudnya mengirim doa untuk beliau-beliau. Siapapun kita sebut nanti titik-titiknya sebut mbah kita dan itu perlu kita sambung kepada orang tua yang telah meninggal dunia tanda bakti kita yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bakti jasa orang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia yang pertama adalah memperbanyak doa banyak doa itu adalah yang kedua yang ketiga adalah mendoakan fatihah kepada orang yang guru-guru kita sebab berkahnya ilmu adalah saat kita tidak lupa dengan guru setiap saat kita mengingat guru, mau membaca bukunya kita ingat guru, habis sholat kita ingat guru. Imam Ahmad bin Hambal itu berkata, muridnya Imam Syafi'i beliau. Beliau berkata, semenjak aku kenal guruku Imam Syafi'i, aku tidak pernah melakukan sholat dua rakaat kecuali aku berdoa untuk guruku Allah. Tanda keberkahan ilmu itu mudahnya seorang murid untuk mendoakan gurunya. Dan di saat seorang murid mendoakan gurunya, keberkahan ilmu akan diberikan oleh Allah dan malaikat mendoakan walaka bimislin engkau akan mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan kau mohonkan kepada Allah untuk gurumu guru-guru mulia kita sebut guru-guru kami nanti ada Habib Abdullah Baharun guru-guru ibu-ibu semua kita sambungkan dengan guru-guru kita semuanya yang guru kita sambung kepada gurunya kepada gurunya kepada gurunya kepada gurunya hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baca Fatihah ada istighfar yang kita baca. Nabi SAW tidak duduk satu majlis kecuali beliau beristighfar 70 kali dalam riwayat. Jadi Nabi banyak istighfar. Nabi yang tidak punya dosa, Masya Allah. Istighfarnya sebanyak itu. Kita ini banyak dosa, seperti orang yang nggak punya dosa. Nabi yang nggak punya dosa seperti orang banyak dosa. Istighfar terus. Makanya kita mulai dengan istighfar. Dikatakan oleh Imam Haddad, kalau kita ingin masuk, kalau kita ingin melakukan perjalanan menuju kepada Allah, cari ridho Allah, wilayah pertama yang kita masuki adalah wilayah tobat. Kita akan menuju zat yang maha suci untuk memohon, maka hendaknya kita juga mensucikan diri dengan beristighfar. Maka itu istighfar di talak pertama minimal ya terserah berapa atau 100 kali atau berapa 70 kali kemudian setelah itu istighfar untuk orang tua astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa muslimina jami'a ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku dan juga orang Islam semuanya oh, ini tanda kita ingat kepada orang tua jangan istighfar untuk diri sendiri saja kemudian setelah itu apa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketahuilah sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah yaitu salawat yang pernah kita baca di saat kita melakukan salat karena salawat itu adalah Rasulullah langsung yang mengajarkannya semua salawat adalah baik yang selama ini kita dengar salawat nariyah, salawat tibil kulub, salawat-salawat itu semua adalah baik-baik akan tapi ketahuilah sebaik-baik solawat adalah solawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kita hadirkan solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Kemudian berikutnya adalah solat Fatih. Itu salawat yang kami tekuni, yang kami buat sesuai dengan hajat kami waktu itu. Karena kami ingin memulai dakwah, ingin dibukakan oleh Allah Bukan saja dibuka pintu keberhasilan dunia, akan tapi kita ingin dibukakan pintu keberhasilan di akhirat. Maka diambillah nama Nabi Al-Bashir wan Nadir. Namanya salawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ya Allah bersalawatlah dan limpahkan kesejahteraan, keselamatan. Keselamatanmu ya Allah ala sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad Al-Bashir wan Nadir. Itu adalah gelar juru dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Bashir yang datang selalu memberikan kabar gembira. Memacu orang untuk bisa bersemangat ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan di surga. Kabar gembira. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Indah, indah, indah. Pun demikian di saat ada yang mulai kendor, dicambuk dengan an-nadhir. Nabi juga yang memberikan peringatan, awas ada alam barzah, awas ada neraka dan seterusnya. Al-bashir wa nadhir al Al-Nadhi yang tanfatihu akan terbuka bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi segala pintu kebaikan dan memang segala pintu kebaikan hanya bisa dibuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebaikan hakiki yang bisa dibuka kecuali dengan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah harus melalui pintu Rasulullah Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watanghaliku dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad. Abu Abu Syarri segala pintu kejahatan. Wa ala ali dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada keluarga Nabi Al-Adhar yang telah disucikan oleh Allah. Wa ashabil akhyari dan sahabat-sahabat pilihan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca istighfarnya lagi ya Allah. Kita harus banyak istighfar. Setiap saat banyak dosa mata kita kadang Allah. Hati kita kadang pikiran yang tidak benar. Maka baca istighfarnya Sayyidina Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin disebutkan dalam Al-Qur'an. Sayyidina Yunus alaihissalam di saat beliau berada di dalam kegelapan malam di dalam gelapnya lautan di dalam gelapnya perut ikan Sayyidina Yunus di dalam kegelapan di dalam kegelapan di dalam kegelapan saat itu mengadu kepada Allah dengan aduan ini. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah yang maha suci. Ini sungguh aku. Kuntu minal zalimin telah zalim. Tadi siang aku melihat yang haram ya Allah. Saya zalim banyak ya Allah. Saya melakukan dosa. Penyesalan sebetulnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Aku zalim kepada diriku ya Allah. Aku tidak mampu masuk api neraka, tapi aku melakukan haram seolah-olah aku nantang masuk neraka. Ingat sadar tuh. Dan doa ini termasuk menjadi sebab dibuka segala pintu kebaikan. Sayyidina Yunus alaihissalam yang berada di dalam kegelapan, dalam kegelapan, dalam kegelapan memanjatkan doa tersebut akhirnya diangkat oleh Allah, dilepaskan dari kegelapan dan kegelapan dan kegelapan. Maka dijelaskan oleh para ulama, siapapun yang dirundung kegelapan. Macam-macam mungkin anak begini, anak sakit, istri cerewet, tetangga, macam-macam. Rizki sempit. Banyaklah mengadu kepada Allah di tengah malam. Dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Secukupnya sebanyak-banyaknya semampunya maka itu akan menjadi sebab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dibukanya Sayyidina Yunus Yunus dari kegelapan malam kegelapan lautan kegelapan perut ikan diangkat ke daratan selamatlah Sayyidina Yunus alaihissalam setelah itu membaca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma itu doa diajarkan Nabi untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang berbahaya a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma aku berlindung kepada Allah berlindung dengan kalimat Allah dari segala bentuk ketidakbaikan sesuatu yang membahayakan yang Allah ciptakan Allah menciptakan ular berbisa Allah menciptakan duri yang bisa menusuk Allah menciptakan macam-macam akan tapi dengan doa mengadu kepada Allah dengan doa ini menjadi sebab kita akan dijauhkan dari segala yang sesuatu yang membahayakan tersebut sampai di saat orang dikabul doanya dengan doa ini kalau seandainya ada orang mau meracuninya, maka dia tidak akan bisa meracuninya. Mungkin gelasnya pecah atau dia dialihkan oleh Allah atau macam-macam. Itu namanya doa untuk perlindungan. Termasuk jangan ragu lagi dengan gangguan yang namanya jin atau tukang sihir dan seterusnya. Makanya sungguh sangat heran jika ada ustadz masih takut dengan tukang sihir. Ustadz apa? Ada ustadz bingung takut sama tukang sihir. Ustaz takut sama tukang sihir Kayak tidak punya audu kalimatillahi tamati min syarri maholak Selesai itu semuanya. Ini resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu apa? Jangan ragu setelah itu. Jangan percaya memang ada namanya sihir ada. Sihir ada disebutkan dalam Al-Quran dalam kul a'udhu kul kul a'udhu bi falak min syarri ma min syarri wal wa min syarri nafathati fil uqat. wa min hal min syarri nafatati fil uqat. Nafatat itu adalah wanita-wanita penyihir yang meniupkan sihirnya di benang-benang yang telah dibenang-benang atau yang diikat ikatan-ikatan itu dikirimkan untuk menyantet orang. Ada disebutkan. Akan tapi itu hanya berlaku bagi orang yang tidak sambung dengan doa-doa tersebut. Kalau sudah punya doa ini, sudah jangan khawatir lagi. Yakin sudah. Gak ada rumah hantu. Kalau ada di Bandung ada rumah hantu yang murah dijual biar kita beli nanti. Kita bacain doa itu kan. <laughs> Ada orang aneh-aneh kita gitu. tidak tahu. Kadang-kadang kiai masih bingung takut kena santet. Kiai takut kena santet, ustaz takut kena santet. Kalau sudah serius bacanya kena kenal bacaan Rasulullah tidak akan. Kalau pun terkena tidak akan banyak pengaruh kepadanya. Mungkin kaget sesaat. Rasulullah kena sihir. Tapi sihir yang tidak mempengaruhi wahyu Sihir tidak memengaruhi hati Nabi. Sihir yang tidak memengaruhi akal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sesaat terkena. Mungkin seorang yang akan tapi kalau sudah punya bacaan ini dia akan kembali itu sihir, tidak akan berguna lagi. Ya, maka jangan jangan ragu setelah itu. Gak usah percaya anakku kecil kena apa, gak usah. Ada apa ini? Ada bunga-bunga ditabur di rumah kita. Ya biar wangi gitu saja sudah. Karena kita sudah banyak punya doa kok masih ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya Bismillah dengan nama Allah la yudurru ma'azmi sya'un fil ardi wala fis sama'i wasallam dengan nama Allah la tidak akan berbahaya apapun yang Allah Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi dengan nama Allah Bismillahi ma'asmi sya'un fil ardi wala fis sama' tidak ada yang dari langit dan bumi yang membahayakan termasuk dihimbau kita kalau kita di negeri asing yang kita baru kenal takut ada orang meracuni kita atau apa baca doa ini insya Allah akan dihindarkan oleh Allah daripada gangguan-gangguan tersebut. Ini diajarkan oleh Nabi agar seorang mukmin itu yakin, tidak pernah ragu dan tidak pernah takut. Sambung kepada Allah. Setelah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. setelah itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Namanya al-baqiyatus salihat disebutkan. Nabi ini digelari oleh Rasulullah dengan taman surga, tanaman surga, tanaman surga. Jadi tanaman surga. Jadi kalau orang banyak baca ini berarti dia bercocok tanam di surga. Maka dia akan memetik buah surga nanti. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah maha suci Allah. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Wala haula wala quwwata illa billah wala ilaha illallah akbar. La ilaha illallah akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Itu kita baca doa itu. Kemudian kita baca kul huwallah tiga kali. Kita perlu mencara itu agar kita ada keyakinan. Apa? Kul huwallah tiga kali. Imam Bukhari meriatkan fadhail Quran. Membaca kul huwallah tiga kali itu keutamaannya luar biasa. Di antaranya apa? Seperti mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran utuh. Tapi jangan disalahpahami seperti sebagian orang. Kalau begitu saya tidak usah baca Quran deh, cukup kulwa Allah tiga kali begitu bukan? Artinya kapan orang membaca ini, dia Allah Allah akan beri pahala seperti orang baca Al-Quran utuh. Kemurahan Allah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baca itu, Kulwa Allah tiga kali. Setelah itu baca kul a'udzu falak. Sama kul nas. Juga disebutkan dalam Fadhil Quran Imam Bukhari meriatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak tidur dan tolong diamalkan. Ini riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau tidur membaca kul a'udzu falak dengan kul a'udzu nas. Kemudian beliau meniupkan di tangan beliau sendiri Telah ditutupkan di tangan, diusapkan di wajah dan badannya semampunya. Dilakukan Rasul dan itu bukan bid'ah karena Nabi melakukannya. Agar kita terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita tidur subhanallah, kita tidak tahu siapa yang akan berbuat jahat kepada kita. Dari yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dari yang berakal dan tidak berakal termasuk kala cengking, ular dan seterusnya. Kita tidak ngerti kalau sudah tidur. Kalau kita masih melek ada kala cengking dekat kita diam saja. Coba kalau kita lagi tidur, kalau cengkeh mungkin malah kita pegang. Tapi ingat, kita minta perlindungan dari Allah. Ini tolong diamalkan kalau tidak tidur. Setelah itu sudahlah, yang namanya jin, demit, gendruwo segala macam sudah kita. Asantet segala macam sudah ada masuk. Bisa baca ini. Baca Allah. Dan juga dalam riwayat lain, di luar Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Nasai meriwayatkan, Nabi membacakan untuk cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husin. Maka hendaknya kita pun juga membacakan untuk anak-anak kita. Dan setelah itu jangan percaya dengan kata dukun itu ada ininya. Anakmu diikuti oleh ini yang diikuti apa? Diikuti malaikat mungkar ar-raqib Jangan iya. percaya dengan aneh-aneh lagi sudah. Kalaupun ada yang mau jahat enggak jadi. Anak kita kita bacakan, kalau mendak tidur sudah selesai jangan jangan takut sudah. Ini adalah pendidikan dari Nabi yang permasalahannya itu kita itu kurang yakin naudzubillah. Seorang yang beriman lebih percaya dengan petunjuk tukang pijat katanya aduh Bu, ini nangis terus karena diikuti oleh ini tukang dukun pijat biasanya aneh-aneh. Ceritanya macam-macam. Biar kering ke situ nanti. Biar datang lagi. Kalau nangis orang nangis sakit. Diceritai macam-macam. Nah, seorang anak dibilang aduh. Seorang ya dukun namanya dukun Bayi itu nggak bisa nyusu. Dan susunya, mohon maaf, sang ibu tersebut sering sakit. Kata dukun apa? Kata dukun pijit. Anu, diminum susunya direbut sama diminum sama yang tidak terlihat. Sudah saudara, jangan urusan sama dukun kayak begitu. Aneh-aneh. Ada itu semuanya apa? Dan ternyata apa? Setelah beberapa waktu terbukti ada kanker di sini. Memang orang kena kanker sakitnya karena kanker ya. Jadi bukan karena diminum sama jin. Ini memang keyakinan mau ancam-ancam itu di, di kampung itu aneh-aneh. Ya, sudahlah. Kalau sudah baca ini, yakin sudah ini pertolongan dari Allah akan berikan kepada kita. Jadi ditiup tangan kita untuk anak kita. Setelah itu kita tidur enak, anak kita tidur enak. Aman, tidak ada santet, tidak ada ini, tidak ada gangguan jin, tidak ada ini. Subhanallah. Kalau kita tidak bisa, kita pesan kepada suami atau istri atau siapapun menjaga anak kita. Baca ini itu semuanya dan berjaga nanti Allah. Baik setelah itu kita baca Alhamdulillah surat Al-Fatihah. Kul ah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah. Fatihah dan aman Rasulullah bima uzila bir wal mu'minun. Ayat surat Al-Fatihah dan pungkasan Al-Baqarah amanah Rasul itu pungkasan Al-Baqarah. Itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Yang saat itu Rasulullah duduk-duduk tiba-tiba pintu langit kebuka. Datang malaikat. Dan malaikat itu berikan gambar ya Muhammad absyir bi nuraini uti tahuma lam yu'ta ahadun min qablika. Wahai Muhammad, bergembiralah, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu dan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun dari nabi terdahulu. Nabi penasaran mahuma apa dua cahaya itu? Dijawab oleh malaikat Fatihatul Kitabi wa khawatimul Baqarati surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha kau tidak membaca satu huruf saja wahai Muhammad illa wa utita kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Jadi menjadi sebab kabul doa itu baca surat Al-Fatihah dan bungkasan surat Al-Baqarah. Sebagian memulai bungkasan surat Al-Baqarah bukan dari aman Rasul, tapi dari wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sebagian memulai dari aman Rasul, semuanya tidak salah. Kenapa? Khawatim. Pungkasan surat Al-Baqarah. Dan itu menjadi sebab dikabul doa kita. Maka dari itu lihat kita sering dengar para kiai, para ulama, para habaib. Dan ya. kalau berdoa itu tiba-tiba langsung bilang Al-Fatihah. Karena apa? Agar dikabul doa kita. Cuman ada orang yang gak ngerti katanya bid'ah dan sebagainya. Ada di, di Cirebon. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni karena ketidakmengertiannya. Memang dia paling senang mengucapkan kalimat bid'ah, bid'ah, bid'ah. Mengkritisi para ulama-ulama kita ini. Apa itu? Tetap doa kok pakai Al-Fatihah, Fatihah. Memang Al-Quran hanya Fatihah saja. Kenapa tidak sekalian Al-Baqarah saja? Karena kebodohan dia. Memang Al-Fatihah akan diajarkan oleh Nabi. Jadi kadang-kadang dengan hawa nafsu kalau sudah pekerjaannya orang-orang yang ahli dikir ini bilang bid'ah semuanya tidak. Jadi kita baca Al-Fatihah itu adalah menjadi sebab dikabul doa. Sehingga tidak jarang orang kalau berdoa ya Allah semoga dikasih rezeki kasih ini Al-Fatihah benar. Itu cara doa yang benar diajarkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini saja insya Allah. Kemudian setelah itu ya arhamar rahimin tarhum minta agar Allah memberikan kasih kepada kita dengan baca ya arhamar rahimin itu saja. Ini, ini. Kemudian ada amalan yang lainnya. Ada tidak amalan yang lainnya itu? Sholat-sholat sunnah. Ada. Kelihatannya nanti akan dilengkapi dengan sholat-sholat. Belum ada. Kita itu ada amalan lengkap. Tidak usah muluk-muluk amalan. Nanti ada sholat qobliyah, ba'diyah. Sudah itu saja. Kemudian sholat duha dua rakaat minimal. Kemudian nanti sholat malam, sholat hajud, sholat hajat sama tahajud digabung nggak apa-apa. Kalau masih kelas pemula, yang penting punya amalan ringan-ringan saja. Nanti ada yang disempurnakan barangkali amalan sehari-hari. Itu adalah amalan kalau kalau kita belanja itu yang gede-gede. Amalan yang dikukuhkan oleh Rasulullah. Jadi bukan sekedar amalan-amalan sunat yang ringan. Amal sunat banyak sekali. Akan tapi kita ambil yang berat-berat. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat qabliyah ba'diyah. Tidak ada yang bisa mengalahkan sholat yang dilakukan banyak macam-macam. Termasuk sholat tasbih, Tidak ada apa-apanya dibanding sholat qabliyah ba'diyah. Sholat traweh tidak bisa mengalahkan ba'diyah. Isya. Ada orang nggak ba'diyah isya sholat traweh, ada kan? <laughs> Karena tidak ngerti. Sholat ba'diyah isya-nya enggak. Sholat rawehnya iya. Padahal lebih benda pahalanya adalah sholat ba'diyah Isya rawatib. Kemudian lanjutnya adalah duha. Sudahlah, sholat yang lain tambah nanti. Kalau sudah ini sholat yang besar-besar ini kita ambil, bandingannya apa? Nggak bisa dibanding. Bandingannya seperti apa sih? Sholat ba'diyah dengan sholat tasbih? Nggak bisa dibanding. Jauh bandingannya. Sebab sholat ba'diyah, qobliyah itu mendekati sholat fardu. Sholat selebihnya adalah kelas mutlak. Memang ada keutamaan jadi sebab diampuni, diampuni ini, ini, ini. Tapi sholat qabliyah ba'diyah adalah istimewa. Maka jangan ditinggalkan. Dan sholat ba'diyah qabliyah tidak harus spontan saat itu. Mungkin kita lagi sibuk bisa ditunda nanti. Atau dalam bepergian bisa kita lanjutkan di atas kendaraan. Ya, yang pernah kami sampaikan ini. Sholat di atas kendaraan ini luar biasa. Jadi, terus hari ini kita amalan saja deh. Kita mengajiannya tidak usah nantilah. Kami kita amalan-amalan ringan. Kita lanjutkan saja. Jadi kita boleh melakukan sholat sunat di atas kendaraan sebebas-bebasnya. Yang punya mobil, naik angkot sekalipun lihat. Kalau sholat di atas kendaraan cukup kita. Keblat kita adalah di mana kita berjalan. Sholat sunnah. Mungkin di masjid karena kita bepergian, tidak sempat, lalu kita sholat di di atas kendaraan. Ibu-ibu dengan baju semacam ini sudah boleh? Sama, tidak harus pakai mukena. Yang penting nih, lengan sampai sini. Kakinya pakai kaos kaki. Diajukan sedikit sih. Allahu Akbar di atas kendaraan. Ba'diyah duhur. Nggak sempat duhuran di, nggak sempat ba'diyah duhur, dilanjutkan. Jangan sampai ditinggalkan sholat sunnah. Dan sholat sunat ba'diyah dan qabliyah itu tidak harus setelah langsung. Mungkin ditunda sedikit nggak apa-apa karena satu hal. Karena kesibukan. Intinya jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sunnah-sunnah itu. Itu saja dulu. Rutinis sudah. Yang enggak ada hanya ba'diyal ba'diyal subuh sama ba'diyal asar saja. Itu saja enggak ada. Tapi qabliyah maghrib sama kau qabliyah isya ada, cuman tidak dikukuhkan. kau Qabliyah maghrib ada, tapi tidak dikukuhkan. kau Qabliyah isya ada, tapi tidak dikukuhkan. Sunnah lakukan jika ada waktu. Tapi yang paling inti tadi itu. Qabliyah duhur, ba'diyah kau qabliyah asar. Ba'diyah isya Ba'diyah maghrib kau Qabliyah subuh Allah ini luar biasa dahsyat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan. Jangan ada yang rela meninggalkan itu semuanya. Baru nanti tolong sisihkan waktu untuk sholat duha. Ada pun niatnya ibu bapak sudahlah kalau tidak apal niat itu sudah niat begini ya Allah saya niat duha Allah akbar Allah paham sebab gara-gara nggak hafal niat bisa orang tidak sholat sunnah niat pakai bahasa Jawa bahasa Sunda Allah nggak paham Ya Allah, saya mau sholat duha ya Allah. Allahu Akbar. Hmm, sah. Tidak usah pakai. Sholat duhur pun juga sama. Aku niat sholat duhur wajib ya Allah. Sholat duhur fardu ya Allah karenamu. Allahu Akbar. Yang hafal silahkan lanjutkan dengan bahasa Arab. Solifan duhri dan seterusnya. Sholat-sholat sunnah yang tidak hafal. Qobliyah berhuyal. Aku ya Allah ingin sholat qobliyah duhur ya Allah. Allahu Akbar. Mudah. Dan jangan ditinggal gitu. Loh, itu loh kita pengen karena kesibukannya yang sangat banyak sudahlah. Lakukan amalan sedikit-sedikit tapi yang paling gede. Itu loh yang cerdas kita tuh ngambil amalan itu. Yang cerdas itu itu sudah. Setelah itu ibu aktivitas semuanya sudah mau ngapain. Setelah itu ada sebelum duhur dia Setelah duhur Mbak dia Setelah itu kerja lagi. Habis sholat isya, mbak dia isya sudah ada tidur, sudah selesai. Baru nanti bangun. Bangun malam, subhanallah tahajud. Jangan lupa bangun malam tahajud sama witir. Tahajud itu semua sholat yang kita lakukan di saat kita bangun malam namanya tahajud. Boleh diniatkan khusus, ya Allah aku niat sholat tahajud. Allahu Akbar. Boleh kita melakukan sholat yang lainnya istikharah, jatuh tahajud. Diniatkan dengan tahajud boleh. Biasanya para masyayikh melakukan sholat hajat istikharah. Satu rokaat, dua rokaat bisa digabung niatnya. Hajat dan istikharah. Kalau pelit, barangkali kita masih kelas pemula, kita jatah semalam, bangun malam, sudahlah. Karena saya masih mula, ini lima rokaat saja deh. <laughs> lima rokaat mampunya. Lima rokaat, tapi istiqomah Allah luar biasa. Dan jangan buru-buru. ambil air butuh yang pelan, niat Masya Allah dikucek ngantuknya hilang bener. Sholat dua rokaat. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dua rokaat, plus satu rokaat. Dua rokaat yang pertama apa? Solat hajat, Istihoroh, tahajud. Untung-untung bisa dua-dua. Sahajud sendiri, hajat sendiri, Istihoroh sendiri. Tentu yang lebih banyak pekerjaannya lebih banyak pahalanya. Cuman barangkali kita ini masih belum biasa. Ingin yang ya namanya belajar nih, Masya Allah. Cukup dua rokaat. Lakukan rutin sudah dan jangan buru-buru. Baru setelah itu dua rakaat sama satu witir. Saya sholat witir dua rakaat, kemudian salah sholat witir satu rakaat. Gitu niatnya gitu aja Allah sudah paham. Kalau belum paham niatnya, nanti sebenarnya ada selebaran, ada niatnya bahasa Arab. Kalau tidak hafal, memang kita gampangkan. Ngomong gitu sudah sah. Supaya tidak ada orang yang tertunda mengamalkan. Gara-gara nggak -gara hafal, makanya kita selalu menghindari untuk mengajari niat pakai bahasa Arab dulu. Sebab banyak ibu tidak bisa gara-gara nggak -gara hafal, tidak bisa mengamalkannya. Allah paham. Salat witir dua rakaat, Allahu akbar. Ditambah salat witir satu rakaat, Allahu akbar. Diam dong. Kita menyebutkan maksud di hati kita juga sudah sah kok. Allahu akbar. Lima rakaat. Setelah itu zikir fil fatih tadi kita baca 7 menit. Kalau belum punya hafalan, punya amalan khusus. 7 menit istighfar ini, ini. Setelah itu minta kepada Allah sesuka hati. Setelah itu tidur. Anggap saja setiap malam hanya 20 menit saja. Allah. Tidak boleh setengah jam. Kau usah banyak-banyak setelah tidur lagi. Jam 3 bangun, setelah 4 bangun tidur lagi. Subuh jamaah tapi. <laughs> Kalau bisa. Kalau bisa ya kalau memang pengen ngepres ya sudah menjelang subuh lah. Jangan membeban Beribadalah yang nyantai. Tidak berat. Amalan yang gede-gede tok. Jadi orang-orang besar, para ulama itu pintar kalau berbuat baik itu. Berbuat baik diambil yang gede-gede dulu. Namanya prioritas. Aulawiyat. Ya kan? Kalau kita ngambil ikan yang gede dulu, kalau sudah habis nanti ya yang agak kecil. Baru nanti kalau sudah kehabisan lagi ya tetap kecil pun dipanen karena kita harus anak-anak mau kuliah biar kecil-kecil jadi duit itu Akhirnya gitu ya. Jadi yang gede dulu. Kita pun demikian. Amalan itu. Duha, dua rakaat minimal. Untuk untuk ibu punya kesempatan sampai delapan rakaat. Allah. Aku sholat duha dua rakaat. Allah Akbar. Doanya apa saja yang khusyuk. Jangan buru-buru. Biasakan itu. Itu amalan-amalan sederhana. Yang perlu kita amalkan setiap hari. Setiap hari. Sudah nggak usah macam-macam setelah itu. Zikir pun pendek itu saja, nggak usah zikir. Ada sebagian orang punya zikir tiga jam. Mulai jam 8 malam sampai jam 1. Ya capek lah, akhirnya hanya setahun sekali. Setahun zikir setahun sekali, ikut majlis zikir. Setahun sekali, bukan begitu. Istiqomah ini menjadikan ada kekuatan. Ringan lihat, aktivitas bisa, ke kantor bisa, dengan anak pun masih bisa ber, gurau. Kenapa? Kita waktunya tidak banyak habis untuk ibadah. Ini saja yang bisa kami hadirkan untuk untuk amalan-amalan ya. Itu semua sudah ada ya. Ada insyaallah di dalam amalan-amalan ringan. Baru nanti setelah itu kita beri tambahan. Tasbih. Kalau suruh milih, saya kalau tasbihan nggak ba'diyah Isya, mana yang lebih dahulukan? Saya punya waktu hanya untuk tasbih atau ba'diyah Isya. Mana yang dipilih? Ba'diyah Isya. Ini sunnah yang dikukuhkan kok. Hanya orang yang tidak ngerti ilmu saja lihat. Makanya ber, beribadahnya orang berilmu itu lebih mudah. Pahalanya berlipat ganda. Ada orang ngejar tasbihnya saja. Tapi dia isyaknya tidak. Jadi kita perlahan mana yang lebih. Baru nanti setelah itu semua sudah kita lakukan, baru kita tingkatkan sholat tasbih. Ada juga kita ajar, kita kita sampaikan di sholat tasbih itu ya. Kita lakukan seminggu sekali barangkali untuk silaturahmi keluarga, Kumpul bareng yuk malam Jumat sambil baca zikir, doa, tahlil untuk orang tua, malamnya ditambah namanya salat tasbih, Allah. Enak ini semuanya kakak adik kumpul, makan di situ. Ah, luar biasa. Itulah keindahan-keindahan silaturahmi sambil ibadah, dahsyat. Nah ini, itu adalah ringan amalan-amalan ringan ya. Baru nanti kalau zikir yang pengen peningkatan, bolehlah nanti tingkat baca Rotibul Haddad agak panjang itu, setengah jam. Wirdul Latif setengah jam, baca. Cuman mula-mula ini saja yang ringan dan itu sudah hafal. Dan biasakan sudah dihafal. Sebab istighfar sudah bisa, salawat Ibrahimiyah bisa. Salat Fatih yang kita buat itu paling perlu hafal itu saja. La ila anta subhanaka ini kuntu atawin sudah hafal. Antul utamanya sudah hafal. Subhanallah alhamdulillah sudah hafal. Semuanya sudah hafal. Tinggal urutannya saja diingat-ingat. Lihat di atas kendaraan sebelum berjalan Al-Fatihah. Allah. Lidahnya berzikir, berzikir terus. Kita harus punya wirid. Kita punya zikir. Itu semua adalah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja berzikir. Setelah zikir nanti ada tambahan tausiah sedikit lah. Baik kita berzikir langsung kita ikuti itu semuanya. Dan sebelumnya itu adalah kumpulan daripada ijazah-ijazah yang kami dapat dari guru. Jadi kita mendapatkan ijazah bagi atau solehah kita ambil, kita dapat ijazah ini kita ambil, lalu kita tambahi dari yang. Tapi semuanya itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita kumpulkan dalam bentuk ringan itu. Semuanya bisa diamalkan ya, dan itu kami ijazahkan untuk bisa diamal untuk, untuk dibaca. Kalau yang sudah punya tidak akan mengganggu. Yang punya ikut Torikoh Qadiriyah, lanjutkan Torikoh Qadiriyahnya. Yang ikut Naqsyabandiyah, lanjutkan semuanya. Ini cuma butuh waktu 7 menit saja untuk menyempurnakan. Kebetulan itu tikir-tikir yang kami cermati, itu adalah yang kita butuhkan.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 Hasan bin Ahmad Barun Habib Bakar Muhammad Uskaf Said Muhammad bin Ali Maliki Tuma Syekh Muhammad Rahbin itu Syekh Jamal Ali Syekh Abdurrahman Faris Syekh Idris Abdullah Tim Syekh Tuma Syekh Habib terus Munakaf itu Qadir bin Ahmad Asakaf Syekh Muhammad Syekh Abdul Muttalib Tuma ila amwatina dihadirkan orang tua kita, nenek-nenek kita di situ.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 Orang tua yang masih hidup. Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun Habib Salim Abdullah Syatiri Habib Bakar Adani Hayun Masyur Habib Umar Habib Al-Bakar. Aliyah teman Syekh Muhammad Tafsir Mentam insyaallah. Masyihna masyihkum, guru-guru kita yang masih hidup sebut semuanya. Walidina walidikum orang tua kita dihadirkan semuanya.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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله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 به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق تنطلق به أبواب الشر وعلى آله الأدهر وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت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 Alhamdulillah kita sudah bersama-sama berzikir dan memohon kepada Allah. Dan insya Allah semua majlis kita nanti tidak cukup hanya majlis ilmu tapi digabung dengan majlis zikir. Tidak cukup dengan majlis zikir tapi harus ada majlis ilmunya. Yang dua-duanya ini disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika. Nabi melihat dua halakoh kelompok. Ini kelompok menuntut ilmu, yang satu kelompok berpikir. Nabi mengatakan dua-duanya baik. Tapi kelompok yang menuntut ilmu aku lebih senang. Jadi kelompok menuntut ilmu lebih disenangi Nabi. Kelompok berpikir adalah baik. Sekarang kita gabungkan sambil berzikir kita menuntut ilmu biar semuanya dapat kita. Baik karena waktu kita akan singkat saja menghadirkan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelanjutan dari bagaimana kita mengurus hubungan kita dengan sesama manusia orang tua sudah, saudara sudah kita bahas tentang rebutan waris. Kemudian anak pun pendidikan sudah, suami istri sudah panjang. Insya Allah sudah indah semuanya, bahagia semuanya. Sekarang untuk menyempurnakan. Ada satu riwayat, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa Sorry saghirana." Tidak tergolong dari kami bagi orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua. Ketahuilah bahwa Nabi mendidik akhlak yang mulia. Asalkan orang itu lebih tua dari kita, kita harus punya tata kerama dan adab. Biarpun posisi kita seperti apapun, tetap adab tata kerama itu ada. Termasuk kita dengan pembantu yang ada di rumah kita. Nah, ini maksud kami, urusan pembantu. Kadang kita tidak bisa biasa dengan kalimat yang baik dengan pembantu. Atau tetangga. Pembantu di rumah kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bisa saja dia lebih mulia daripada kita. Maka hendaknya kita pun juga bertata karma dan punya adab kepada mereka. Gelar saja di dunia ini bos, ini bawahan, ini di dunia dia akan berakhir itu semuanya. Gelar di dunia akan berakhir, maka hendaknya kita punya akhlak yang mulia. Dengan orang yang membantu di rumah kita harus adab. Kita jangan tampang kita. Kalau masalah butuh-butuhan semuanya butuh. Kalau tidak ada orang bantu di rumah kita, kita juga pusing, butuh. Dan kebutuhan kita lebih daripada kebutuhan dia. Hakikatnya semacam itu. Dia lebih tua dari kita. Apa sih salahnya kita ngomong yang baik? Jadi itu menambah kita lebih lebih lebih bagus. Perilaku kita juga lebih dipandang baik oleh manusia dan oleh Allah. Seorang memanggil pembantunya dengan panggilan yang baik. Kalau dia lebih tua dari kita, kita hormat. Dengan bahasa mbok, mohon maaf. Dengan kalimat. Memang kita nyuruh karena dia bekerja di tempat kita. Tapi apa sih salahnya kalau kita ngomong dengan kalimat yang baik? Mohon maaf, kalimat terima kasih dan terusnya. Apa yang menjadikan itu susah? Yang menjadikan susah adalah kesombongan di dalam diri itu. Oh, ngomong baik kok susah. Ngomong baik itu semua orang nilai itu baik. Coba ada seorang ibu-ibu cantik katanya. Dia rajin ngaji, punya pembantu. Satu lagi cantik rajin ngaji, punya pembantu. Cuman bedanya yang pertama itu kalau ngomong sama pembantunya, Masya Allah. Mbak, punten mohon maaf Buat nanti tolong jangan lupa ya buatin kopi saya jam begini atau tolong bangunin saya ya. Pakai kalimat tolong. Dan juga mendekatkan omongan mulutnya itu kepada pembantu tersebut. Yang satu, "Mbok, jangan lupa ya nanti jam lalu ini loh ya beri kopi." Kira-kira cantiknya mana? Cantik yang pertama sudah jelas akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita perlu biasakan biarpun dengan pembantu jangan sampai kita dikuasai kesombongan. Ah, sana, eh, ayo. Eh, eh. Dan ini bisa masuk kepada siapapun ini sifat sombong ini. Kalau dia lebih kecil dari kita, kita kita beri kasih sayang. Lebih kecil dari kita, apa? Kita memandang dia seperti anak. Seperti anak sendiri yang perlu kita ayomi. Dia kerja, ia kerja. Haknya dia juga kita beri. Sehingga kalau orang punya jiwa semacam ini tidak ada bentuk ketoliman dalam rumah. Dalam rumah. Yang dia ada membantu kita misalnya Pegawai dan seterusnya. Kita perlu sekarang bangun akhlak yang mulia. Sering kita ini dikuasai dengan kesombongan, gaya, nah, dengan dengan model yang sehingga kalau ada diiringi pembantu kayak dayang-dayang itu menjadi mulia. Sampai suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duduk biasa, bukan untuk mengaji. Nabi kan biasa pernah duduk bareng-bareng. Kalau mengaji, Nabi selalu mencari tempat yang lebih beda. Sehingga disunahkan siapapun yang ingin menyampaikan pesan kepada orang banyak, hendaknya dia ngambil tempat yang berbeda. Apakah naik keledai ditinggikan, atau naik mimbar, atau kurs? pokoknya sesuatu yang tinggi. Biar gak jadi fitnah. Gak kedengaran, dan urakan suaranya yang lantang. Supaya orang nyampe semuanya. Kalau rumahnya gerengeng-gerengeng tersembunyi, bahasanya bahasa tawadhu malah bukan sunnah itu. Lebih tinggi, Nabi suatu ketika di Haji Wanda itu menyampaikan orang banyak. Nggak kelihatan, Nabi naik di atas keledai, hmm, baru. Maka ada syariat mimbar untuk menyampaikan ini adalah karena untuk biar tahu ini loh yang ngomong orangnya gitu. Itu. Selain daripada itu untuk menyampaikan kebenaran, Nabi selalu duduk sama dengan yang lainnya. Sampai suatu ketika ada orang perempuan bertanya, nyari nama. Ayyuku Muhammad. Mana yang namanya Muhammad? Berarti nggak ada nggak ada ciri yang berbeda. Tidak tempatnya sendiri, tempatnya enggak. Sama. Bahkan sahabat Nabi dan hadal wadi' itu orang yang sangat tawaduk itu yang paling kelihatan tawaduk itu. Jadi yang paling sangat tawaduk Nabi Muhammad di antara sahabatnya. Hadal wadi' ini yang paling tawaduk. Dalam riwayat mengatakan anak, Bingung, ente Muhammad? Ente Muhammad yang duduk di tanah? Bingung kan? Orang Yahudi dengar sebab selama ini yang dia kenal yang namanya orang yang dibesarkan selalu di diangkat-angkat dan begini. Ente Muhammad yang duduk di tanah? Iya, aku Muhammad biasa duduk di tanah dan aku pun juga makan dan daging dendeng, daging kering. Saya dilahirkan oleh seorang ibu dan saya duduk di tanah dan saya bisa makan daging biasa. Maksudnya Pak, kalau orang ikan asin, saya biasa makan ikan-ikan itu. Dendeng kan sekarang hebat kan. Kalau dendeng negeri Arab itu adalah daging sisa yang dikeringkan dulu. Sehingga kalau orang nggak mampu itu, dendeng dikeringkan biar enak. Jadi Nabi kalau dalam keadaan wajar biasa. Sehingga termasuk diikuti. Kalau Nabi berjalan itu tidak ingin bahasanya beliau di depan. Di depan begitu. Akhlaknya Nabi biar yang lainnya. Sama bareng dengan yang lainnya. Cuman kadang-kadang masyarakat kita itu susah. Kalau disuruh jejer itu apa mesti mundur. Nah, kalau sudah ada kiai, kiainya suruh berpandang. <laughs> Nabi malah tidak. Nabi itu kalau berjalan bareng. Dan kita lebih senang seperti itu sebetulnya bareng gitu. Jadi bahkan mungkin di tengah termasuk kita punya guru Habib Allah Bahrun tidak mau kalau taruh di depan sendiri itu dan dan. Nabi berjalan bareng bahkan diiringi jejer gitu dengan yang lainnya. Sehingga hampir tidak ketahuan mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Karena berjalan. Bukan ceramah. Bukan ngaji. Kalau ngaji semuanya colong. Ambil tempat yang tinggi. Sebisa mungkin. Sehingga orang bisa melihat semuanya. Sehingga omongannya bisa nyampe ke sana. Itu kalau yang ceramah. Kalau dalam keadaan biasa Nabi itu. Nabi tawaduk. Nabi tawaduk sekali lihat. Kita perlu di rumah kita dengan pembantu kita juga punya akhlak yang mulia. Sudahlah. Jangan sampai kita sok gaya koyok bos main perintah, teriak ini. Setelah ada pembantu yang menyajikan minuman untuk kita, apa sih salahnya ngomong? Makasih bi, makasih mbak, masya Allah. Bangunkannya pun adalah dengan hormat, bangunkan. Pak, pak. Kadang kita lihat, subhanallah. Kadang baru tidur, kita bangunin. Kadang seindahnya, wah kamu tidur tak? Seharian dia kerja. Jadi kita perlu belahal dan membantu di rumah kita sekalipun. Jangan dianggap sepele ini keberkahan. Itu tanda bahasanya kita kenal Rasulullah. Isa minna. Minna di sini semuanya. Malam yarham malam yuakir kabirona. menghormat. Dan istilah pembantu sendiri tidak tahu sanjungan atau hinaan. Pembantu itu kan hebat. Orang membantu. <laughs> Cuman kadang menjadi istilah di masyarakat. Seolah-olah jadi rendah. Padahal kalimat itu sanjungan. Pembantu itu yang membantu kita. Kan begitu. Cuma kadang sudah identik dengan makna orang rendah yang oh tidak sebenarnya membantu. Maka kita pun harus menghargai dia. Kalau dia lebih tua dari kita seperti ibu kita, Allah. Kalau dia lebih tua dari kita seperti bapak kita. Itu dalam keadaan interaksi biasa. Nah, ini harus seperti itu. Jangan sampai kita biasa dengan kesombongan. Ayo kita rubah ya sekarang di rumah kita. Dan ada bahalanya loh ya. Dan dikhawatirkan kalau kita sombong tidak bersama Nabi saw. Nabi selalu menginginkan untuk siapapun dari budaknya untuk makan bareng dengan Rasulullah SAW. Memang kadang ada aturan usaha, aturan ini kalau memang dia ikut-ikut mungkin beres. Oh, misalnya yang ngurusi ini kok ikut makan bareng nanti tidak beres. Seperti anak-anak santri makannya terakhir. Semua yang hikmah kepada tamu makannya terakhir. Kalau yang hikmah sama tamu makan duluan, nanti tamunya bisa nggak kelayani kan begitu. Itu adab biasa begitu. Termasuk anak-anak kita semuanya gitu kalau anu nanti ngelayani tamu dulu setelah selesai baru makan. Anak-anak santri juga itu. kelihatan lihat bukan datang. Nah itu. Atau siapapun dia. Cuman kalau kita dengan orang yang mungkin kita makan jalan bareng, yuk makan bersama, tidak ada masalah. Tidak usah dipinggirkan, tidak usah disingkirkan. Ah, dia adalah orang eh, sana sana sana ada bersih. Kalau mungkin kita keluarga karena ada anak perempuannya, kalau oh, dia adalah pembantu kita laki-laki diambilkan disisihkan makan sana biar tidak kumpul wajar karena menjaga kehormatan. Cuma di saat saya sendiri saja kok pakai biru sono, sini. Yuk kita pangkas kesombongan. Jadi itu akan menjadikan akhlak kita semakin mulia. Dipandang Allah mulia. Ya, dipandang Allah mulia. Dan dipandang manusia juga baik. Akhlaknya mulia. Baik ini saja karena waktu. Ini urusan pembantu saja di rumah kita. Siapapun yang bekerja dengan kita. Siapapun. Kalau orang lebih tua dari kita. Yuk kita harus ada hormat kepada beliau. Hormat. Jangan kita merendah ke mentang-mentang ya. Itu adalah sifat iblis. Sifat syaitan yang sombong kepada siapapun. Nah, sombong kepada siapapun. Kepada Allah pun sombong. Disuruh sujud sombong, nggak mau. Itu adalah iblis dan kita jangan seperti itu ngaji rajin tapi akhlaknya nggak benar. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh orang-orang mulia, orang-orang mulia Subhanallah. Sampai suatu ketika ada kisah Begitu baiknya. Kalau Nabi dengan Sayyidina Anas, hadis kemarin kita baca, Sayyidina Anas itu mengatakan, semenjak itu, beliau itu dengan kepada Rasulullah fil hadar fil safar. Dalam keadaan hadir atau bepergian. Dan beliau mengatakan, aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad mengatakan, lima fa'al tadharik. Kenapa kau lakukan ini? Atau kenapa tidak kau lakukan ini? Sepanjang hikmah belasan tahun, Sayyidina Anas tidak pernah ditegur oleh Rasulullah. Kenapa kau lakukan ini? Dan kenapa tidak kau lakukan itu? Allah. Tidak pernah ditegur oleh Rasulullah. Misalnya, kenapa kau lakukan ini? Atau kenapa tidak kau lakukan itu? Tidak pernah. Ini adalah karena dua-duanya hebat. Yang pertama dia adalah seorang pembantu yang cerdas. Membantu Rasulullah Membantu Rasulullah berkah membantu kemuliaan orang mulia. Rasulullah mulia sampai didoakan semoga Allah panjangkan umurnya dan memperbanyak anaknya. Umurnya panjang dan perbanyak hartanya kaya. Sampai Sayyidina Anas punya kebun, orang lain hanya buah sekali, dia berbuah dua kali. Waktu Sayyidina Anas meninggal punya anak 120. Anak. Dan panjang umur beliau, umurnya 100 lebih. Sayyidina Anas itu. Nah, beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Berkhidmah kepada Rasulullah berkah dan cerdasnya beliau. Tanggap dia. Jadi apa yang diinginkan Nabi ngerti dan Nabi pun tidak perlu marah-marah. Jadi karena dua-duanya baik ini. Pernah suatu ketika ada salah satu minal a'immah, para imam besar, imam terdahulu, itu menyuruh pembantunya, tolong ambilkan saya anggur untuk kamu. Suruh metik di pohon dikasih. Kecut. Ambil yang manis. Datang lagi kecut lagi. Kamu itu dibilang suruh ambil yang manis. Keluar lagi. Marah dia. Kamu itu suruh ambil yang manis. Kok tidak mau ambil yang manis? Dia berkata, Tuhan, saya belum tahu rasanya anggur yang manis. Nangis dia, Saya telah lupa. Dia hanya saya suruh, tidak pernah saya suruh untuk nyicipi namanya anggur. Padahal sudah kerja bertahun-tahun. Allah. Kadang kita subhanallah nyuruh, eh beli sate. Kita makan sate, suruh nyuci piring kok membantunya. Dilatih bekasnya, Allah. Sadar tak kita? Beli makanan enak, kita makan dengan istri, anak, pembantu, nggak kebagian. Allah. Mana ini perasaan kurang kita? Nangis dia. Sampai setelah menangis, budak itu dimerdekakan dan diberi separuh kekayaannya, tanda penyesalannya Allah. Kadang kita begitu ya, kayak sadar, tolong belikan ini. Kalau belikan apa sih tambah satu? Biarpun dia membantu, membantu kan membantu kita. Tambah sedikit lah. Kalau mungkin kita suami istri pengantin baru, terus punya pembantu satu, nggak cukup dan beli bakso kok dua mangkok. Ya sudahlah, dua mangkok, dua mangkok, ambil tengah-tengah kok joinan kita ambil milik kita semangkok, milik istri semangkok, kasih tuah bagi tiga. Kan lumayan tuh. Jadi cobalah hidup hati ini. Kadang-kadang begitu. Pembantunya hanya suruh nyumin, baunya tok, tidak pernah ngerasain. Nyesel. Dan pembantu yang jujur kerja bertahun-tahun di kebun anggur tidak pernah ngerasain anggur. Allah luar biasa. Sampai tidak tahu mohon maaf Tuhan, saya tidak pernah tahu rasanya anggur manis. Karena saya selama kerja di sini tidak pernah diizinkan, tidak pernah ada izin makan anggur, saya pun tidak pernah nyicipi buah anggur. Oh. Nah ini kita perlu ya. Jangan sampai kita punya sifat keras, tidak punya perasaan itu. Pembantu, jangankan kok orang yang berada di rumah kita. Lihat pendidikan Nabi SAW. Kalau engkau masak sesuatu kok keciuman bau tetanggamu itu, kirim Jangan bikin ngiler tuh lihat Allah. Makanya kalau buat kuah perbanyak, kirim tetangga. Ini pendidikan. Pembantu udah ikut ngerasain innalillah. Model apa ini? Gaya. Ningrat. Ini aku cara makan. Disisain sedikit. Kalau makan yang habis, jangan disisain. Mambil secukupnya. Ada disisain menunjukkan kalau kita orang mampu. Satu beras yang kita tinggal bisa menjadi sebab ke kefakiran. Karena itu nikmat Allah. Jangan gaya-gaya seperti itu. Kan ada kalau orang makan, disediain pondok, jadi belum habis langsung disengaja ditinggal. Biar tahu kalau kita orang kaya, orang cukup. Enggak, enggak begitu pendidikan dari Nabi. Ngambil secukupnya sampai bersih habis. Kemudian jika ada orang di kiri kanan kita bagi biar dia merasakan. Sampai dikatakan tu'amul itnan yakfit Makanan yang orang dua itu bisa digunakan untuk tiga orang. Mungkin kita selama ini hanya beli sate untuk berdua suami istri. Kalau ada pembantu satu ke toilet bakal cukup untuk membantu kita. Ambilkan. Mungkin kita beli sate 20 20. Eh 10 10 20 untuk suami istri. Pembantu kita neng ambil nasi kamu. Ambil nasi. Diambilkan dua dari kita atau dua dari suami empat. Lumayan. Ngerasain juga. Biasakan dengan yang semacam ini Masya Allah. Kadang kita lupa. Kita hanya senang berdua, senang dengan anak Pembantu Masya Allah. Kadang-kadang pembantu dijatah khusus. Jangan makan sore. Kamu masak mie aja sana. Masak mie. Masak sayur daging banyak-banyak. Mie. tak boleh. Kalau kita memberikan kepada dia pun dapat pahala ini. Mana nurani kita itu? Baik ini saja insya Allah hubungan kita dengan pembantu. Pembantu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan khairan kepada kita yang mulia beliau ya. Eh, sekalian, wirid yang tadi untuk Anda yang menggunakan Android silakan diunduh di Google Play Store ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka kita harus tawabuk kepada orang karena mungkin umurnya lebih tua dari kita. Atau dia sebagai seorang mukmin muslim yang harus saya hormati. Atau dia seorang guru saya, saya hormati. Sama termasuk disamakan dengan ini tawaduk kepada orang yang punya pangkat. Pangkat bukan dunia juga, ya, dalam bentuk jabatan seandainya ada presiden, presiden seperti Umar bin Abdul Aziz datang, tak cium tangannya, tak cium kakinya. Seperti Sayyidina Suhaib tak cium kakinya Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak ada kesolehannya, ya tidak dong. Ya sewajar saja dia sebagai tamu biasa. Ini urusan hati. Makanya zahabah dulu tadi dua per tiga agama di hati. Makanya kalau orang terkagum dengan orang kaya karena kekayaannya, sebenarnya dia tidak punya iman. Bisa saja dia, dia bukti. Cari uang. Ingin bekerja di sebuah tempat. Sementara dia cari ke situ karena cari dunia, maka tawaduk kepada orang kaya karena dia punya kekayaan. Sehingga mau jadi pegawai. Padahal undang-undangnya di situ harus lepas kerudung, harus roknya pendek, harus ini. Mau itu padahal ahli sujudnya. Agamanya sudah hilang. Lakukan yang haram bakal mudah. Yaitu. Karena apa? dia adalah patuh kepada orang kaya, tunduk, hormat, apa? Tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Apalagi ulama, kelas ustaz, kalau datang kepada orang kaya sebagai saudara, dan wa Sebagai teman, yang dia adalah orang yang punya nilai kebaikan kesalehan, oke. Okay. Tapi kalau sudah tawadhu karena kekayaannya rendah dia bentuk ustaz. Tidak ada tidak ada kemuliaannya. Rendahnya. Makanya datang pun kadang-kadang hanya butuh kepada duitnya. Jadi itu tidak menarik, bukan akhlak yang mulia. Makanya kami selalu mengingatkan dan itu dari guru-guru. Kalau kita butuh hajat yang sangat mendesak, datanglah kepada orang orang yang lemah. Bukan datang kepada orang kaya. Inna Allah saya mengusurkum itu afaikum dan itu mujarab. Kalau itu punya hajat mendesak, bawa sedekah, bawa apapun. Apakah kalau kita punya makanan-makanan, semampunya datang kepada orang fakir, kita makan bareng di rumahnya. Kita menyenangkan dia yang surkum Allah akan mengirim orang kaya untuk kita karena melalui dia. Bukan kita merengek langsung pada orang kaya, heh, rendah. Makanya sebagian orang soleh tidak mau datang ke rumahnya orang kaya bukan karena benci, justru mendoakan dari jauh. Agar orang kaya tidak merendahkan dia, kalau orang kaya merendahkan seorang alim akan rendah dia. Makanya jangan sampai seperti sebagian orang memang ada seorang alim ustaz ngerengek Mohon maaf, mencium tangan bukan sesuatu yang yang yang yang eh, mencium tangan wajar. Tapi sudah berlebihan tanda hormat. Tapi kiai-kiai tua, kiai tua. Semoga Allah mengampuni kalau tidak disebut tidak jadi hibah, kalau disebut namanya jadi menggunjing. Menunggu keluarnya seorang bupati dari kantornya. Di situ ada salah satu sahabat. Bupati muda, Keluarlah sang bupati. Ketemu kiai. Masya Allah kiainya cium tangan bupati bolak-balik. Katanya apa? Ujung-ujungnya hanya minta dibiayai untuk ziarah kemana gitu. Inna lillah. Rendah bener itu. Semestinya Pak Bupatinya cium tangan karena dia lebih tua. Kiai lagi. Kalau seandainya saya mencium tangannya Bupati yang lebih tua karena tuanya, wajar. Tapi jangan sampai karena pangkatnya itu. Karena pangkat itu rendah betul. Hidup kadang-kadang tuh hormat, hormat berlebihan. Sehingga seorang ustaz pun menjadi bermasalah. Kalau kedatangan orang fakir, aduh masih ngantuk, abah masih istirahat. Tapi kalau datang orang kaya, ahlan wa sahlan wa marhaba. Syuf. Musibah ini, penyakit. Itu loh yang dimaksud hina itu orang kayak begitu. Nah, biarpun ulama, ustaz kalau sudah begitu sudah nggak benar nih. Orang kaya langsung, wah biarpun ngantuk, hilang ngantuknya. Ah, kadang orang naik sepeda. Sesuai jalan, ntar aja. Nah, ini yang dikhawatirkan semacam itu rusak iman itu. Jadi tawaduk yang mengharap kepada dunianya. Rendah orang itu. Makanya kita dekat dekat dengan orang fakir, orang tidak mampu, itu mengundang orang kaya. Maka orang kaya yang dikirim kepada kita itu pilih ada Allah. Kalau kita tawasul dengan orang lemah, kalau anda punya hajat besar, datang ke yatim, fakir, orang sakit, ya tiba-tiba Allah akan mengirim orang kaya, ikhlas tulus. Jadi itu mujarab. Dilakukan oleh para guru-guru mulia dan kita bersebut. kita niru. Dan ternyata kemarin kita punya, kita kedatangan seorang guru mulia. Syekh Muhammad Atiyah. Setelah kita berlibur, bukan berlibur di sini pun berliburnya ulama itu aneh ya. Dipikir libur mau ngapain itu. Rupanya nginep, tidak pernah mau keluar. Nginep di mana? Di daerah mana? Di Bandung sih di tempat yang dingin. Dari dari luar negeri, dari Arab sana. Datang ke sini di Bandung sini, di Bandung sini seminggu, seminggu ya, seminggu lebih. Itu cuma di kamar baca buku, belajar nulis. Oh kirain mau rekreasi, mau kemana begitu ya? Cuman hanya pindah tempat hanya cari suasana untuk untuk nulis dan mentafsir beberapa bukunya. Ya kita yang beruntung, kita mendampingi beliau bisa belajar banyak pindah ke Kuningan rumahnya di Kuningan waktu itu ada kegigit nyamuk karena banyak nyamuk akhirnya pindah ke Cirebon setelah pindah Cirebon tiga hari sebelum pulang itu ngomong kepada kami tolong jadikan orang fakir orang-orang yang berapa seberapa adanya nah, akhirnya ya sudah kita cari dan rupanya beliau tidak mau memanggil saja nggak tega kita datang keliling dua hari, tiga hari saya keliling dengan beliau. Datang orang fakir. Selama ini subhanallah, akhirnya kita lebih banyak tahu orang fakir. Selama ini orang fakir yang kita ketahui hanya sebatas ini orang cacat di sana, orang sakit di sini. Gara-gara kemarin karena beliau kan duitnya gede. Jadi kelilingnya bisa lebih luas. <laughs> Kalau kita kan receh ibaratnya begitulah. Beliau duit gede, setahu orang dapat ada yang 2 juta, jadi ngasih uang 200 dolar gitu kan. 2 ya. juta, 3 juta, jadi bagi-bagi duit pada orang fakir itu. Kita keliling teman beliau. Subhanallah ada orang yang pipisnya di situ. Ya, buang empuknya di situ karena anaknya kerja. Kalau empuk di situ biarin nanti sampai kalau anaknya datang baru di dibersihin Nanti Allah. Nangis. Melihat nangis. Ada begini. Ya. Sambil berkata, beliau tidak berkata, mungkin tetangganya juga sibuk ya. Tetangganya juga sibuk mungkin. Dia bilang anaknya sibuk, masuk akal anaknya sibuk karena mencari nafkah untuk ngasih makan dia kita menemukan orang seperti itu. Sampai terakhir duitnya masih ada. Lihat akhlaknya orang orang soleh itu. Duit masih ada. Di mana lagi? Ya Syekh, antum besok itu mau berangkat. Daripada antum capek, jangan biar diundang saja. Enggak apa-apa kalau orang disuruh ke sini. Apa tidak kurang ajar saya? Apa tidak kasihan mereka? Hanya ngambil duit saja kok harus kedatangan Syekh. Mendatangkan orang dia ngomong begitu enggak ya Syekh karena yang datang ke sini paling nanti yo ya jamaah dia seneng mau ketemu ulama seneng jangankan kok dikasih duit enggak dikasih duit pun dipanggil seneng mikir mikir, mikir ke dalam keluar lagi ya sudah kalau menurut ente seperti itu panggil saja nah, kita panggil sisa orang-orang yang nggak bisa didatangi datang dikumpulin berapa orang ya sih ada satu juta ada dua juta satu juta haji akhlaknya orang mulia ngasih duit saja loh mestinya kan nanti panggil sini kasih duit kan gitu ya Mikir nih, apakah tidak kurang ajar saya kalau manggil dia? Allah. Gak apa-apa mereka datang ke sini. Gak apa-apa ya Syekh, gak apa-apa. Mereka ngelihat antum saja seneng. Salaman aja sudah kayak dapat rezeki apa. Ya sudah kalau begitu Allah. Akhirnya kita tanya muridnya, apakah kini kerjaannya? Syekh itu tidak masuk satu tempat kecuali melakukan seperti itu. Bukan minta duit, Allah. Gimana ada ahli surga? Wali itu kayak apa sih kalau tidak begitu? pun tidak kelihatan terbang di awang-awang nih. Kalau sudah kumpul dia sholat saja. Kalau di kamar sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Tidak pernah ngomong kotor, tidak pernah tahu sinetron, tidak pernah macam-macam. Ini loh, wali guyonan tidak pernah. Guyonannya guyonan syari, guyon yang cerita yang asli cerita lucu sama kita. Tapi nggak ada pelanggaran, nggak ada jorok dan sebagainya. Lihat ini guru seorang guru mulia dan dia punya universitas namanya Uliat Universitas Imam Syafi'i yang ada di Yaman kita akan mengirim tujuh anak kita kepada beliau nah ini loh maksud kami itu akhlak ngasih duit saja mikir <laughs> saya boleh tak sentuh ya Allah astagfirullahaladzim ngasih duit nah ini mikirlah itu loh kan jadi tawaduk kepada orang kaya itu bisa dipangkas dengan cara dengan orang melarat pun kita bawa tawaduk maka nanti baru selamat ini maka yuk kita sering datang kepada orang fakir orang yang nggak mampu kita datangi mujarab betul subhanallah kalau kita punya hajat pun begitu mujarab kalau kita hajat datang kepada orang fakir orang sakit orang melarat orang nggak mampu oh, akan digambul oleh Allah subhanahu wa taala baik kedua yang kedua adalah tobat subhanallah jadi orang bertobat itu Tobat yang sesungguhnya itu merasa bahasanya dosa itu teramat besar. Yang menjadikan dia itu benar-benar kalau teringat dosa itu betul-betul bergetar hati. Betul-betul itu sesuatu yang berat. Kalau sederhana begini ya. Orang tobat itu orang yang kapok. Tobat. Misalnya kita punya kerjaan. Punya gaji sebulan 3 juta. Biasanya karena manajemen ekonomi kita rancu. Itu biasanya kita ngambil dulu di warung, ambil, ambil, dicatat ya. Itu kan rancu paling akhir. Giliran bayarinya pusing. Saya dulu pernah begitu. Jadi enak kalau ngambil di warung enak catat, catat, catat, catat. Akhir bulan habislah gaji 3 juta pun habis ya. Kita harus bayar listrik, ayur bayar utang, gaji 3 juta, tak tanya diambil. Eh tasnya bolong, duitnya hilang. Nyesel atau tidak? Kesel, nangis gitu. Ya Allah, tiga juta ini gaji satu-satunya. Jatuh lagi. Kira-kira kita ingat tas itu marah nggak <laughs> Ini gara-gara tas ini, tas dimarahi padahal gak punya akal. Apakah mungkin ngambil gaji berikutnya pakai tas itu lagi? Ya nggak mungkin, nyesel tuh kayak begitu loh maknanya. <laughs> Gara-gara ini ya Allah, kok tas ini. ini nah, nah, nah, Jadi nyesel tuh kayak begitu. Kalau ingat tuh langsung, itu urusan duit cuma tiga juta. Ibaratnya. Bagaimana dengan dosa yang hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tobat yang sesungguhnya adalah ada penyesalan di dalam hati. Adapun ibadah itu memang diperintahkan kejelekan yang kita lakukan tidaknya diikuti dengan kebaikan maka kebaikan akan menghapus itu sudah otomatis kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan seperti itu faedahnya kebaikan yang serius kebaikan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Adapun pahala yang tadi kata Allah bahkan memberi pahala, sudahlah cukup kalau sudah dihapus dosa itu luar biasa. Permasalahan kita itu kalau punya dosa lalu kita harus nyangkut di neraka jahanam. Nauzubillah. Yang menjadi masalah. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi pun lihat padahal bagi ahli tobat masih menyesal. Jadi tobat, tobat, tobat, tobat. Menyesal, menyesal, menyesal. Dan hakikat tobat adalah ada penyesalan di dalam hati, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau ingat dosa seperti itu. Secara otomatis lah itu otomatis. Buah daripada penyesalan itu takut murka Allah, maka akan meningkat ibadahnya. Secara otomatis itu. Dengan Allah itu otomatis. Dengan manusia saja orang terprogram. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang tua, sementara kita berharap setelah kita minta maaf, kita akan banyak berbuat baik untuk orang tua kita. Nah, ini orang tua, manusia. Dengan Allah pun begitu otomatis itu. Orang menyesal. Lalu katanya tobat tapi nggak banyak tambah ibadah. Tobat, saya tobat ya Allah nyesal. Ibadah nggak tambah. Dosa masih dilakukan. Ini tanda bohong tobatnya. Kalau nanti kepleset lagi, mungkin orang bertobat kepleset lagi. Tapi nyesel lagi dia, menangis. Tapi bukan dosa yang direncanakan. Gak ada buat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masih ingat astagfirullahaladzim besok lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim besok lagi. Biarpun tidak diungkapkan karena ada orang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tobat katanya. Tobat dari zina atau tobat dari mabuk. Astagfirullahaladzim. Tapi masih ingat dia apa yang dilakukan. Atau mungkin berencana biar terlintas di benaknya. Bohong itu. Dan Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Baik seperti itu ya. Jadi tanda tobat itu ada penyesalan. Dan betul itu tanya yang nyesal. Jadi sampai begitu merasa besar dosanya, sudahlah cukup ya Allah dengan amalku ini semoga hapus. Itu sudah cukup. Mengatakan begitu sudah sangat cukup. Biarpun Allah maha kasih. Allah maha kasih. Sudah ya Allah, semoga amal baikku ini menjadi sebab hapus dosaku ya Allah. Allah tetap ngasih pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ibu satu saja dan waktu ditutup setelah ini. Baik, eh, satu pertanyaan. Ibu. disampaikan disampaikan mohon mohon Assalamualaikum. Mic-nya dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis secara umum jika tidak dibuat-buat maka tidak membatalkan sholat biarpun sampai terseduh-seduh seperti keluar huruf tapi orang yang pura-pura nangis batal. <laughs> batal. Karena keluar grupku. Tapi kalau orang menangis tanpa disadari karena membaca ayat neraka. Lalu dia menangis atau tidak membatalkan dan itu disepakati oleh para ulama. Maka dikatakan rasanya yang membatalkan sholat adalah keluar huruf yang bukan dari bacaan zikir. Termasuk dehem, batuk, nangis tapi yang dibuat-buat. <clears throat> tapi kalau gatel betul. <clears throat> Atau tiba-tiba datang batuk, oh, namanya batuk kan bisa, oh, oh, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia batuk-batuk, apalagi naudzubillah kadang-kadang guyonan, eh, eh, ada orang lewat, batuk. Eh, menangis dan betul bukan dibuat-buat nangisnya. Itu sama. Kalau kita nangis dibuat-buat batal loh ya itu. Bismillahirrahmanirrahim baca ayat. Setelah baca <laughs> Tapi kalau dibuat-buat Allah tahu bohong, batal. Tapi kalau tanpa disadari, tidak batal. Cuman kita harus tahu khusyuk. Kalau ayatnya cerita tentang neraka, tentang surga, lah kok ingat dosa. Kalau maksudnya ingat dosa, ya Allah, takut dengan dosaku nggak bisa masuk surga, mungkin bisa nangis. Mungkin. Jadi buahnya namanya khusyuk adalah buah daripada sadarnya dia waktu membaca ayat. Misalnya ayatnya berbicara tentang Misalnya ayat bicara tentang ciptaan Allah langit afal yang lebih dari kaifa oleh sama kaya rufiat melihat ayat berbicara tentang suruh kita tafakur tentang alam tak tahu aja ingat ingat neraka ya gak khusyuk orang bicara tentang ini kita menghayal tentang yang yang lainnya jadi itu jadi khusyuk itu adalah menghayati makna yang dibaca kemudian kau buah daripada ini kok sampai menangis maka itu tidak apa tidak ada masalah dan tidak membatalkan. Tapi bukan orang menangis pura-pura menangis. Kalau menangis nangis sendiri untuk latihan menangis agar hati kita lembut di luar sholat, bukan di waktu sholat. kalian ingat Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dan ada yang mengatakan adalah riwayat dari Nabi, ada yang mengatakan mauquf, ada yang marfu. Mengatakan bahasanya kalau kamu tidak bisa menangis, tabah kau berusaha untuk menangis. Saat berdoa itu, upayakan untuk bisa menangis. Kalau tidak bisa, tangis-tangiskan dirimu. Itu penting. Tapi itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat jangan. Jadi tangis itu benar-benar datang waktu sholat. Ada orang subhanallah. Baca sholat berhenti terputus. Karena ingat neraka. Wa imminkum illa warituha. Putus. Ingat ini cerita orang harus nyebrang siratal mustaqim. Allah. nggak bisa melanjutkan. Sampai suatu ketika ada minas solihin. nggak bisa melanjutkan. Mau mulai lagi terputus lagi. Sampai lama sholatnya. Nah ini mungkin tapi bukan dibuat-buat. Kalau action saja, nah saya jadi imam, suara saya bagus, saya akan niru imam yang suka nangis tuh. Batal salatnya. Ya? Dan Allah maha tahu itu semuanya, jadi kita bukan berpura-pura. Karena Allah baik ini saja, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa diundang nanti insya Allah untuk bulan depan pengajiannya dipindah di Cirebon karena mendekati acara besar di Cirebon tanggal 28 Desember di sini kan mestinya 25 25 Desember tapi tanggal 28 Desember itu acara majelis tahunan jadi kayak silaturahmi nasional ya teman-teman yang dari mana-mana dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandung, Bogor nanti pada datang di acara kalau bisa ada tim di sini membuat rombongan dua bis kayak tiga bis jadi untuk agar tahu al-bahjah dari dekat hari Ahad pagi mulai jam 7 sampai jam 11 siang acaranya nanti ada tausiah, ada baca nasyid, ada ya acara-acara semacam ini paling tidak kita ya acara tahunan termasuk bahwa suami yang nggak pernah mau ngaji barangkali dengan melihat keadaan semacam itu lalu tergugah untuk ngaji bahwa istri yang malas ngaji mungkin dengan begitu dia akan terbawa untuk ngaji bahwa anak-anak bahwa rombongan itu ke sana Allah tanggal 6 Dhul, 6 Rabiul Awal atau 28 Desember bawa rombongan nanti insya Allah kalau tidak naik mobil sendiri-sendiri datang ke sana nanti gampanglah nanti Al-Bahjah cari tanya tim insyaallah kalau hari Ahad pas hari itu Cuman bang berangkatnya Sabtu kalau bisa. Atau malam jam 3 dari sini, atau jam 2 dari sini, atau habis Isya. Sampai di sana, setelah itu acara selesai bisa pulang. Baik itu. Kemudian jangan lupa majelis-majelis yang bisa diikuti. Setiap ahad pagi barangkali kalau ada orang pengen kunjungan ziarah ke, ke Cirebon, dipaskan saja pas menemui ahad pagi atau Sabtu pagi itu ada majelis di pondok pesantren. Kalau Sabtu pagi tafsir, kalau Ahad pagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar sambil menyelam minum air, berjalan untuk mendapatkan banyak hal ya. Kemudian jangan lupa juga ada pengajian yang bisa diikuti dan tolong sampaikan kepada yang lainnya. Setiap Senin pagi di MNC TV, Siraman Kolbu mulai jam 5 sampai jam 6 itu siaran langsung. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya yang kebetulan mereka juga pengangguran. Kecuali bagi mereka yang sudah punya majelis sedikit majelis pengajian dilanjutkan saja ya. Nah, kan tapi kalau belum ada, yuk kita belajar bareng-bareng untuk melanjutkan majelis kita malam ini. Jangan pengajian hanya sebulan sekali, ini terlalu sedikit. Alhamdulillah ada media-media yang bisa menyambungkan kita silaturahmi nasional itu juga. Dengan MNC TV mungkin bisa ikut pengajian rutin nanti insya Allah setiap Senin pagi jam 5 sampai jam 6. Ini saja mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'amdilna wansurna wa la tahdurna Afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tutur alina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah muliakan kami ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat muliakan kami di dunia dan di akhirat Ya Allah, Ya Allah, muliakan keluarga kami, muliakan anak-anak kami. Kami mohon jaga Ya Allah kami Ya Allah. Jaga kami Ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang membahayakan untuk kami. Jaga kami dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami. Bersihkan hati kami dari kesombongan, Ya Allah. Sombong, Ya Allah, jauhkan dari hati kami. Ya. Agar kami bisa menghormati orang yang harus kami hormati. Ya. Dan berikan kepada hati kami kasih sayang agar kami bisa, kami bisa berkasih sayang dengan orang yang harus kami kasih sayang. Ya Allah, Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari fitnah perselisihan ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini. Punya permasalahan dalam keluarganya ya Allah. Kami mohon berkat majelis yang mulia ini selesaikan permasalahan itu ya Allah. Gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Gantilah dengan keindahan ya Allah. Engkau sungguh maha kaya. Dan bagimu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah yang maha tentang kami Yang sempit rizkinya lapangkan Ya Allah Dengan rizki yang halal penuh berkah Ya Allah Dan cukupkan kami dengan yang halal Ya Allah sehingga kami tidak butuh dengan yang haram Rizki yang halal Pasangan yang halal semua yang halal ya Allah sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah yang haram ya Allah jauhkan kami dari yang haram dan kami mohon ya Allah anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah Engkau Maha tahu tentang kami dan anak-anak kami anak-anak kami dimanapun mereka berada jaga mereka ya Allah Engkau Maha tahu siapa mereka di mana mereka ya Allah Jaga-jaga mereka ya Allah Lindungi mereka ya Allah Muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhir Dan yang belum menikah mudahkan mereka ya Allah Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka dan kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah sebesar apapun dosa kami ya Allah, Engkau sungguh Maha pengampun ya Allah. Maka ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa kami ya. Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Tetangga kami, membantu kami, semua yang bersama kami ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua keikhlasan. Semua yang berjuang bersama kami dalam berdakwah ya Allah. Apakah yang ada di sini, di Cirebon, dimanapun mereka berada, kami mohon berikan kepada mereka semua keikhlasan, keikhlasan, keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah.